Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kita masuki kaidah yang kelima. Ini terus kita. Wa rahimahullah ta'ala khamisatu ila wa fi'liyatin. hiya wa كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين الكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية صفة صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق لحكمه للحكمة. لل- للحكمة Hmm? Oh, enggak mungkin. للحكمة Lil hikmah ada alif lam enggak mungkin hikam. كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا Nah, e, kaidah yang kelima berkaitan dengan sifat Allah, sifat subutiyah itu ada dua macam, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah adalah sifat yang Allah lam yazal tidak henti sejak dulu, wala yazal dan tidak tindih di masa depan. Dulu tanpa awal dan di masa depan tanpa akhir, mutasifan pihak selalu bersifat dengannya semacam mengetahui kuasa mendengar, melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah melihat sebelum ada satupun makhluk yang ada. <coughs> Allah sudah mendengar sebelum ada satupun makhluk yang bersuara wal izzah dan kemuliaan hikmah al ulu maka al ulu adalah sifat Allah berada di atas seluruh makhluknya itu sifat dzatiyah kalau istiwa alal ars itu sifat fi'liyah wal azamah keagungan Peminha dan termasuk sifat dati adalah sifat khobariyah Yaitu sifat-sifat yang kita mengetahuinya hanya semata-mata murni berdasarkan berita dari Nabi Berita dari Wahyu Seandainya tanpa berita dari Nabi dan Wahyu kita tidak akan mengetahuinya Semacam Allah punya wajah, punya dua tangan dan dua mata Lain halnya dengan Allah itu hidup, Allah itu mendengar, melihat, itu boleh jadi akal pun bisa berperan untuk menetapkannya. Mendukung ya, untuk menetapkannya. Kemudian sifat fi'liyah itulah sifat yang dikaitkan dengan kehendak Allah. Jika Allah jika dia berkehendak, dia melakukannya. Wa insya Allah jika dia berkehendak, dia tidak melakukannya. Semacam istiwa di atas ar turun ke langit dunia dan boleh jadi satu sifat itu zatiah dan eh, fi'liyah dengan dua sudut pandang yang berbeda. Contohnya adalah berbicara. Kalau fi'tibar dengan melihat asal sifat berbicara, pokok sifat bicara dalam pengertian Allah itu tidak bisu, dan bisa ngomong, asal dari kalam ya asal dari kalam ya terjemahnya bisa berbicara maka bisa berbicara itu sifat datia karena Allah lam yazal la yazal mutakalliman Allah sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir itu bisa bicara tidak pernah Allah mengalami fase bisu tidak bisa bicara itu kalau melihat aslu sifat kemudian eh, Tiba kalau melihat ahadil kalam kalimat per kalimat dari apa yang Allah firmankan ada kalimat ini yang Allah firmankan dalam satu kesempatan ada kalimat yang lain yang Allah firmankan dalam kesempatan yang lain maka itu adalah sifat fi'liyah sifat yang Allah lakukan jika Allah itu mau li'anal kalam karena berbicara kalimat per kalimat yang diucapkan itu ya ta'alak bimasyiatih berkaitan dengan kehendak yang Allah lakukan jika Allah berkehendak dan menginginkannya. Maka Allah berbicara kapan Allah mau di bimasya'a dengan isi materi pembicaraan sya'a apa yang Allah mau. Bagaimana firman Allah nya ketetapan Allah jika Allah mengingat mengendaki sesuatu Allah katakan kun fayakun maka terjadilah apa yang Allah inginkan wa kullu sifatin dan semua sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Taala satu uh, itu tapi atau hikmate itu mengikuti hikmah. Ya, Allah makrunatun bil hikmah. Kehendak Allah itu itu bergandengan dengan hikmah. Namun hikmah ini boleh jadi maklumatan lana kita ketahui dan boleh jadi kita tidak mampu untuk mendapatkannya akan tapi kita kaum muslimin orang-orang yang beriman ya tahu dengan seyakin yakinnya bahasanya Allah di dalam mendaki sesuatu kecuali itu muafiqatun lil hikmati mencocoki hikmah sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya wa ma tasyauna ila ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima maka Allah tutup dengan innallaha kana aliman hakima Kata penulis ini mengisyaratkan bahasanya masyiatullah makrunatun bil hikmah. Semua yang Allah kehendaki itu bergandengan dengan hikmah. Penjelasannya Mas Agus. الصفات ذاتية تقول هذه الصفات ذاتية فلا يفعلها سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته ومشيئته هو متصف بها أزلا وعلى دوام ومن هذه الصفات ما هو خبري ليس للعقل فيه مجال متوقف على على الناس مثل القدم وأما الصفات الفكرية فهي التي يقع الله سبحانه وتعالى ويوفقها بمقتضى حكمته ومشيئته كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا أي لا يقدر أحد لا يقدر أحد أن يحيي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعا ولا ولا يجر لنفسه نفعا ولا يجر لنفسه نفعا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما أي عليما بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيد له ويقيد له sifat tubutiyah membagi sifat tubutiyah kepada dua macam sifat datiyah dan sifat fi'liyah sifat datiyah adalah sifat yang tidak pernah terlepas dari al-bari sang pencipta jalla wa'ala memiliki wajah dua tangan kaki telapak kaki betis berada di atas, di atas seluruh makhluknya <coughs> kemuliaan hikmah keagungan dan kebesaran maka semua sifat-sifat ini zatia Allah tidaklah melakukannya karena tuntutan hikmah dan kehendaknya. Namun Allah bersifat dengannya. Azalan wa ala dawam. Azalan dulu tanpa awal, wa dawam terus menerus tanpa akhir. Maka jadi antara sifat-sifat ini mahuwa khobari ada sifat-sifat khobari itulah laisa lil aqli fihi majal sifat yang tidak ada ruang bagi akal badannya. Dan sifat ini kita ketahui mutawakkafun ala nak menunggu nas contohnya telapak kaki. Ada pun sifat fi'liyah maka itu sifat yang Allah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yuqiha dan Allah melakukannya Di muktaba hikmatihi sesuai dengan tuntutan hikmah dan kehendaknya. Bagaimana Allah berfirman wa matasya'una ila Allah innallaha kana aliman hakiman. Mana ayat di tafsir Nukadir yang mengatakan layak ahadun tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah pada dirinya sendiri eh, atau tidak mampu untuk masuk dalam iman dan mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri kecuali jika Allah berkehendak. Innallaha kana aliman hakimah Artinya Allah mengetahui orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah Maka Allah akan mudahkan hidayah untuknya Dan Allah akan siapkan untuknya sebab-sebab agar dia mendapatkan hidayah Dan siapa yang berhak mendapatkan sesat Maka Allah akan palingkan dia dari petunjuk Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang luar biasa Dan argumen yang menghancurkan menghancurkan lawan-lawannya yang menghancurkan kebatilan oleh karena itu Allah berfirman inna Allah kana aliman hakiman hadir hikmah maka hikmah dibalik Allah melakukan sifat-sifat fi'liyah boleh jadi bisa dipahami itu terok dan boleh jadi orang itu tidak kuasa untuk memahaminya akan tapi syaknul mukmin sifat orang yang beriman adalah anisalim pasrah terhadap ada, uh, wahyu yang datang dari Allah dan dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kau dan patuh untuk itu semua baik berhalal hikmah nampak jelas hikmah baginya atau tidak nampak dengan jelas wahyu. Karena sesuatu Al-sifatul fi'liyatu Al-sifatul fi'liyatu Minha yakun lahu Iktibaroni Bahwa sifati sifatun datiyatun Iktibarin sifatun datiyatun Wabiktibarin akharun Akharin Wabiktibarin akharin Sifatun fi'liyatun Wa min hadhi sifatul dati takunu datiyatun datiyatan takunu datiyatan bi'tibarin wa fi'liyatan bi'tibarin akhirin al kalamu fal kalamu min haitsu nau'uhu wa asluhu wa anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bi annahu mutakallimun azalan wa ala dawamin wa sifat wa ala dawami wa ala dawami sifatun sifatun dzatiyatun wa bi'tibarin ahadin ahadil ahadil kalami wa bi'tibarin ahadil kalami wa afraduhu wa afradihi wa afradihi fa innahu sifatun fi'liyatun wa dzalika li anna afradal kalami wa ahadahu taqa'u taqa'u taqa'u bi masyiatillahi azza wa jalla innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula ayyaqula lahu kun fayakun wa na ta'ala wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun qala ibnu katsirin wa qawlu ta'ala badi'us samawati wal ardi wa idza qadha amran yubayyinu bidzalika ta'ala kamalun kamalu qudratihi kamalu qudratihi wa azim wa azimi wa azimu sultanihi wa azimu sultanihi fa annahu idza qadara amran ah yubayyinu bidzalika kamala qudratihi wa azima sultanihi yubayyinu bidzalika ta'ala kamalu qudratihi wa azimu sultanihi wa annahu idza qadara amran wa arada qawmuhu fa innama yaqulu lahu kun fayakun kun ay maratan wahidatan fayakun ay fawaj fayujadu fayujadu ala wafaq ala wifqi ala wifqi ma arada kama qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun nah Kemudian yang kedua sifat fi'liyah Di antara sifat fi'liyah ada yang punya dua sudut pandang Maka bahwa maka sifat tersebut dengan dibarin dengan satu sudut pandang adalah sifat zatiyah Dan dengan sudut pandang yang lain dia adalah sifat fi'liyah maka di antara sifat yang zatiyah dengan dari satu sudut pandang dan fi'liyah dari sudut pandang yang lain adalah berbicara. Maka berbicara min haitsul wal asal kita terjemahkan dengan berbicara dalam artian bisa berbicara. Maka Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan di mutakallimun bukan berarti Allah ngomong terus. Allah, maka Allah itu bersifat dengan bahasanya dia adalah mutakallimun. Mutakallimun di sini bukan berarti Allah nyerocos ngomong terus namun apa? bisa bicara. Maka itu azalan, maka sifat yang dulu sejak awal wa ala dawam dan terus menerus tanpa akhir alias sifat datia. Ya. Namun tiba namun dengan melihat ahadil kalam keluarnya kalimat demi kalimat dari Allah di mana Allah keluarkan kalimat ini dalam satu waktu dan tidak Allah dan belum Allah sampaikan di waktu yang lain Tiba-tiba ahadil kalam wa afrodihi fa'inau sifatun fi'liyatun maka itu sifat fi'liyah hal itu karena afrodil kalam wa ahadihi ini sulit diterjemahkan ini Afrodil kalam wa ahadihi kalau diterjemahkan letterlek ya satuan kalam apa itu satuan kalam kok nggak paham satuan kalam itu apa Liana afrod al kalam ba'ahadihi karena kalimat per kalimat maka kalimat-kalimat yang Allah firmankan itu takak terjadi dengan kehendak Allah azza wajalla jika Allah menginginkan untuk menginginkan satu hal Allah katakan kun maka kun itu Allah ucapkan jika Allah ingin maka dikaitkan dengan kehendak saya pun maka terjadilah maka terwujudlah wa nadhiruha dan semisal dengan itu adalah firman Allah wa idza qata amran fa inna ma lahu kun fayakun jika Allah memutuskan uh, satu perkara maka Allah mengatakan kun fayakun Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat Badi usamawatul arq Allah telah pencipta langit dan bumi Jika Allah menetapkan satu perkara Maka Allah hanya mengucapkan kun fayakun maka terwujudlah apa yang Allah kehendaki. Yubayinu bidzalika ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala. Yubayinu bidzalika Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjelaskan bidzalika dengan ayat tersebut betapa sempurnanya kekuasaan Allah, betapa agungnya kekuasaan Allah. Jika Allah menakdirkan menetapkan satu perkara, dan ingin terjadinya satu perkara maka Allah hanyalah berfirman padanya kun fayakun maka akan terwujudlah kun yaitu sekali saja fayakun ay fayujad lalu terwujudlah alamif bima arada sebagaimana yang Allah kehendaki kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah inam amru ida arada syai'an ayakulalahu kun fayakun juga sebagaimana firman Allah inna maqauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ya ucapan kami untuk sesuatu jika kami menginginkannya kami ucapkan kun fayakun. Wa ma'amruna ila wahidatan dan jadalah perintah kami kecuali satu saja kalam bil basar sekikan kejapan mata, kedipan mata. Bagaimana perkataan penyair idama ma aradallahu amran fa nama yakul lahu kun qaulatan fayakunu maka jika Allah ingin menetapkan satu perkara maka Allah berfirman pada perkara tersebut kun kaulatan satu ucapan saja fayakun lalu terjadilah sebagaimana yang Allah inginkan Wa nabba bidzalika aidan dan Allah mengingatkan dengan hal dengan e, firman tersebut anak khalqa Isa di kalimatin kun fakana. Bahasanya penciptaan Isa itu dengan kata-kata kun fakana lalu ter, terciptalah. Bagaimana yang Allah firmankan di ayat yang lain, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Ayatnya adalah ayat bantahan terhadap subhat Nasrani. Nasrani mengatakan bukti bukti kalau Isa itu adalah anak Tuhan buktinya adalah dia tidak punya ibu dan dia tidak punya bapak dia tercipta tanpa bapak maka ini aneh gimana manusia biasa ya, bagaimana eh, nggak mungkin kalau itu bukan anak Tuhan tercipta tanpa bapak dan ibu cuma punya ibu saja maka ini bukti kalau dia anak Tuhan maka Allah bantah dengan kalimat ini. Inna matala Isa indallahi kamatali Adam. Yang permisalan Isa di sisi Allah sebagaimana penciptaan Isa di sisi Allah sebagaimana permisalan penciptaan Adam. Artinya Allah katakan jika dengan alasan itu kalian katakan Isa adalah anak Tuhan, maka Adam lebih berhak lagi untuk kalian yakini sebagai anak Tuhan karena dia bukan hanya tidak punya bapak tidak punya bapak tidak punya ibu itu Adam mana lebih ajaib eh, kalau mau dibuat tingkatan aneh-anehan mana yang lebih aneh penciptaan Isa ataukah penciptaan Adam jika dengan alasan keanehan penciptaan Isa itu jadi landasan Isa adalah anak Tuhan maka keanehan penciptaan Adam itu lebih aneh lagi maka dia lebih berhak untuk jadikan anak Tuhan kenapa kalian nggak konsisten nah. Nah, kenapa kalian nggak konsisten dalam berdalil kalau konsisten Adam juga harusnya diangkat jadi anak Tuhan kalau komentar oh, semuanya bagi Allah sama saja Eh, Allah ciptakan Adam dari tanah kemudian Allah katakan kun fayakun maka terjadilah apa yang Allah inginkan intahat bagian dari nukatnya Kultu aku katakan Syaubat al-Jabiri Wa hadha wuduhan dan ini semakin jelas Dengan kisah yang Allah kisahkan pada kita di dalam kitabnya bahasanya Allah berfirman pada malaikat ini aku akan menjadikan pengganti di muka bumi dan Allah berkata pada Adam wahai Adam berikanlah beritahukanlah beritahukan apa beritahukanlah kepada mereka para malaikat di asmaihim tentang nama barang-barang itu Batak Wataklimulil malaikat maka jelaslah bahasanya perkataan Allah kepada malaikat dan pemberitahuan Allah kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi itu sebelum Allah berbicara kepada Adam. Maka ini jalan fil khalifah sama ya Adam itu dalil bahasanya afatul kalam wa ahadul kalam itu fi'liyah tergantung kepada Allah. Wasat terdapat hadis yang saya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman, Yukalimu kulu abdin min ibadi yaumal qiyamah semua orang akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala laisa bainahu wa bainahu tarjuman atau turjuman. Bisa dibaca tarjuman, bisa dibaca turjuman. Tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah. Fataklimul ibad maka Allah mengajak bicara hamba pada kiamat Hada hadisun maka ini satu hal yang baru yang sebelumnya tidak ada. Akni yang aku maksudkan fi'la taklim Perbuatan real dari berbicara itu Satu hal yang baru Maka eh, Penjelasan tentang Rincian tentang masalah kalam tadi Itu adalah jawaban untuk perdebatan panjang di antara manusia tentang kalamullah itu hadisun ataukah qadimun. Ya, kalamullah itu hadis ataukah qadim? Sesuatu yang baru ataukah dulu sejak awal? Maka keyakinan ahlu sunnah Aslul kalam qadim wa afrat wa ahadul kalam hadis kalau kalimat per kalimat ini Allah sampaikan uh, yang muncul dari yang muncul dari Allah ini Allah sampaikan dan belum itu dan baru setelah tiba waktunya maka Allah sampaikan yang itu maka itu semua hadis itu semua baru baru dalam pengertian bukan kalamnya baru kalamullah itu sifat Allah bukan baru bukan makhluk hadis berarti makhluk namun perbuatan Allah mengucapkan kalimat satu kalimat kemudian di lain kesempatan kalimat yang lain itu satu hal yang baru terjadi Adapun Allah itu naul kalam, Allah itu berbicara dan pengertian Allah itu bisa berbicara dan tidak pernah bisu, maka itu qadim sejak dulu tanpa awal. Ya, Walau mahdhuraini bahwa i'tiqadu mutbiti mutbiti anna anna ma asbatahu min sifat illahi ta'ala mumathilun bi sifatil makhluqina wa hadha i'tiqadu batilun bidalil sam'i wal aqli أما السمع أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله أفمن يخلق كمن لا كمن لا يخلق أفلا تذكرون وقوله هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وأما العقل فمنه سبل الأول أنه قد علم بالدروس anna bainal khaliqi wal makhluqi tabayunan tabayunan fi dzati wa hadha yastalzimu an yakuna bainahuma tabayunun fi sifati li anna sifata li anna sifata kulli mawsufin taliqu bihi kama huwa zahirun fi sifatil makhluqatil mutabayyinatu fi dzati وقوة البعير الكثير مثلا غير قوة غير قوة الذرة فإذا ظهر تبين بين المعلومات مع اشتراكها في الإمكان والخصوص فظهور التبين بين بينها وبين الخالق أجل وأقوى الثاني أن يقال كيف يكون رب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها بصفاته للمخلوق للمخلوق المربوط النافس المستقير إلا من يكمله ولا اتقاط ذلك إلا تنقيب تنقص تنقص بحق الخالق فإن تفسير الجميع فإن تفسير الجميع كامل تفسير الجميع نعم ma tasjal kami di majidi ya asal itu annana misyahidu fil mahlukati ma yatab ma yatab fahku yattafiqu ma fil asma'i wa yattalifu fil haqifati wal kaifiyati wa misyahidu anna lil insani yajan laisat hayadil sili walahu kuwatun laisat kuat kuat kakuwatil jamali kakuwatil jamali ma'al istifaqi bil ismi Fahadi yadun wahadi yadun Wahadi kuatun wahadi kuatun Wabainahuma tabayyun tabayyun fil kaifiyati wal waqti Fa'ulima bidzalika annal ittifaqa fil ismi ittifaqa fil ismi la yalzamu minhu al ittifaqu fil haqiqati wa tasbihu wa nafas Fariku bainahuma bi anna tamthila bi anna tamthila atasriyatu fi kulli sifati wa tasbiha atasriyatu fi aksari sifati lakin lakin atasiru bin nafyi tamthili aula li muwafaqatil qur'ani laisa tamthili syai'un nah Uh, kaidah yang keenam yalzam sebuah keharusan, sebuah keniscayaan si isbat di sifat manakala kita menetapkan dan meyakini sifat bagi Allah atau kali membersihkan diri dari dua bahaya besar. Yang satu yaitu tamsil, yang kedua adalah takyib. Yang maksud dengan tamsil adalah seorang yang musbit menetapkan sifat meyakini adanya sifat bagi Allah berkeyakinan bahasanya sifat Allah yang dia tetapkan dan dia yakini itu mumadilun sama dengan sifat makhluk ini adalah keyakinan yang batil dengan dasar wahyu dan akal. Dasar wahyu firman Allah Ta'ala, Laisa kamisli syaih tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Apakah zat yang mencipta seperti makhluk yang tidak bisa mencipta kita kalian mengambil pelajaran dan Allah berfirman hal taklah lahu apakah engkau memiliki ap, uh, apakah engkau mengetahui adanya sesuatu yang semisal dan serupa dengan Allah jawabannya tentu tidak ada demikian juga firman Allah walam yakul kufuan ahad dan tidak ada satupun yang sekufu banding dan semisal dengan Allah. Adapun dalil akal maka famin wujuhin ada beberapa dalil akal yang bisa kita ajukan. Yang pertama telah diketahui secara pasti adanya tabayun, perbedaan bainal khaliq wal makhluk antara sang pencipta dan zat yang dicipta terdapat perbedaan tidak dalam zat makhluk. Wa yastalzim dan ini konsekuensinya adalah ayakuna bainahuma ada di antara keduanya perbedaan dalam sifat. di anak karena sifat semua pemilik sifat itu adalah sifat yang cocok bagi si pemilik sifat. Kama wadhairun Bagaimana nampak dengan jelas pada sifat berbagai makhluk yang berbeda beda zatnya. ya, maka perbedaan zat mengharuskan adalah perbedaan sifat. Ini ini alasan akal yang pertama. Tabayun fi zawat yastalzim tabayun Sifat perbedaan zat itu mengharuskan perbedaan sifat contohnya sifat berupa kuat kuatnya onta misalnya berbeda dengan kuatnya semut darah semut kenapa Kenapa kuatnya unta berbeda dengan kuatnya semut? Karena zat unta beda dengan zat semut. Maka jika anda telah faidah maka jika telah jelas dipahami adanya perbedaan antara makhluk padahal berbagai makhluk ini istirah memiliki titik kesamaan fil imkan wal hudus makhluk-makhluk tadi punya titik kesamaan. Semuanya adalah hudus baru, dulunya tidak ada, kemudian ada. Kemudian punya titik kesamaan fil imkan. Allah alam apa yang dimaksud dengan imkan di sini mungkin imkan wujud sama-sama semuanya cuma mungkin wujud tidak ada yang wajibul wujud. Karena wajibul wujud hanya untuk Allah. Fadhuru tabayun maka adanya perbedaan bainaha antara makhluk dengan sang pencipta ajla wa akwa tentu lebih jelas dan lebih kuat lagi. Kemudian alasan yang kedua, ayo kalau kita katakan, bagaimanakah mungkin Arab Al-Khalik dan pencipta yang sempurna dari semua sisi itu serupa sifat sifatnya serupa dengan makhluk yang dipelihara anak yang tidak sempurna yang membutuhkan Allah untuk menyempurnakannya. Wal itikad dari ketidakka keyakinan itu keyakinan adanya kesamaan antara makhluk dengan khalik ila tanah susun kecuali pelecehan terhadap al khalik karena kaidah dalam masalah ini tasbihul kamil bin naqis ya jaluhun naqis menyerupakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang tidak sempurna itu menyebabkan yang sempurna jadi tidak sempurna. Bagaimana sering disampaikan oleh para ulama di cara Tahawiyah dan yang lain satu ungkapan orang Arab bahasanya itu pedang satu pedang itu turun kadarnya jika dikatakan bahasanya pedang ini amdo minal asa Pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Itu kalimat ini. Pedang itu lebih tajam daripada tongkat itu menyebabkan kualitas pedangnya turun. Jika padahal kalimatnya kalimatnya lebih tajam daripada tongkat itu menyebabkan kualitas pedang itu turun drastis. Bagaimanakah kalau kalimatnya setajam tongkat sama tajam dengan tongkat maka lebih ya, ya, maka lebih jatuh lagi kualitasnya sering saya contohkan eh, anda itu lebih ganteng daripada munyuk ya, wah kamu ganteng banget lebih ganteng daripada munyuk daripada kerah itu menjatuhkan kualitas itu menjatuhkan kualitas gantengnya orang tersebut karena dikatakan apa lebih ganteng daripada munyo itu maka kualitas kegantengannya itu langsung jatuh habis padahal masih pakai kata-kata lebih ganteng gimana kalau kamu ini sama gantengnya dengan munyo itu udah nggak ada nilainya Kenapa? Karena di sini tasbihul kamil bin Manusia yang fisiknya lebih sempurna kok disamakan dengan kerak yang fisiknya tidak sempurna. Dikatakan Anda sama gantengnya dengan kerak, Ya ja'aluhu Maka ini menyebabkan ya, menyebabkan yang sempurna tadi jadi tidak sempurna. Maka jika demikian manusia dengan kera adalah sama-sama makhluk, maka bagaimanakah dengan khalik dengan makhluk? Bagaimanakah dengan khalik dengan makhluk disamakan? Yang ketiga kita menyaksikan dengan mata kepala kita masing-masing fil makhlukat di dunia makhluk mayatafik fil asma ikhtil fil hakikati wal kaifiyah dijumpai berbagai sifat yang sama namanya namun beda hakikat dan bentuk nyatanya. Kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri rasanya manusia punya tangan dan gajah juga punya tangan. Tangan gajah itu kaki depannya. Disebut tangan gajah dalam bahasa Arab. Apakah nah, ternyata tangan manusia Laisa tidaklah seperti tangan gajah padahal punya sama nama yaitu sama-sama namanya tangan. Manusia punya kekuatan tidak sebagaimana kekuatan onta. Padahal sama-sama kuat. Ma'atifak fil ismi meskipun sama namanya ini tangan dan itu tangan, ini kekuatan dan itu kekuatan, ternyata bainahuma di antara keduanya terdapat perbedaan fil dalam bentuk nyata wal wasfi dan sifat nyata dari masing-masing nama eh, masing-masing uh, sifat tadi. Maksudnya bentuk real lah. Makanya bentuk real, hakikat. Non hakikat tangan manusia dengan tangan gajah beda kaki manusia dengan kaki gajah tidak. Maka kaidah logika yang ketiga adalah faulima bidzalika anak ittifaq fil ismi la yalzam minhu ittifaq fil haqiqati. Kaidah logika yang kedua adalah sama nama sifat tidaklah mengharuskan kesamaan dalam bentuk real sifat. maka yang namanya serupa nama belum tentu sama. Nah, serupa namanya saja. ataupun sama dalam bentuk realnya belum tentu. Hmm, maka ada tiga kaidah logika. Yang pertama atabayunu fidat yastalzim atabayun sifat. Kemudian kaidah akal yang kedua tasbihul kamil bin naqis ya ja'alhu naqis. Kaidah logika yang ketiga ittifaq bil ismi la yalzam al ittifaq la yalzam minul ittifaq fil haqiqati. Kemudian tentang tasbih wa tamsil. Tasbih dan tamsil qad bisa kita bedakan dua hal ini dengan kita katakan Tamsil adalah menyamakan adanya kesamaan di antara dua benda fikuli sifat dalam semua sifatnya. Sedangkan tasbih adalah kesamaan dalam mayoritas sifat. Akan tapi yang lebih tepat kita katakan adalah kita mengimani sifat bila tamsil, binafsi tamsil dengan meniadakan tamsil. Itu aula lebih tepat daripada kita katakan kita meyakini sifat bila tasbih. Kenapa lebih tepat li muwafaqatil Quran? Karena dengan itu kita mencocoki Al-Quran yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Demikian kan kita kesempatan pagi hari ini Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam Wa akhidana alhamdulillahil alamin Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu